Yang mana berkat karunia-Nya dan rahmatnya kita semua alhamdulillah diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan di antaranya pada malam ini adalah talabul ilm menuntut ilmu. Sehingga karena talabul ilm menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka kami mengingatkan kepada kita semua, baik saya pribadi dan juga para pendengar dan ikhwan-ikhwan sekalian, untuk mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita Perhatikan sejenak hati-hati kita dan mengingat kembali bahwasanya tujuan kita mempelajari bahasa Arab ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita murnikan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat, Azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah yang mana kita telah sampai pada halaman 17. Antum yang memiliki buku maka antum bisa lihat pada halaman 17 Al-huruful qamariyatu wal huruful syamsiyah sudah kita pelajari dan tinggal uh, kita membahas tamrin latihan pada uh, bagian ini setelah itu insya Allah kita akan masuk ke bagian adar darsul pelajaran keempat sebelumnya ana mengingatkan kembali kepada ikhwan dan akhwat para pendengar Radio yang bergabung bersama kami dalam mempelajari bahasa Arab ini mengingat kita sudah belasan halaman sudah kita pelajari dan hampir genap tiga durus, tiga pelajaran kita pelajari. Maka eh, agar tidak lupa untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. <clears throat> Beberapa ikhwan yang memiliki kesungguhan ada yang sempat membuat daftar kosakata yang telah kita pelajari selama eh, 17 halaman ini. Beberapa ikhwan sampai menemukan bahwa kita sudah mempelajari sekitar 80 kosakata. Ini satu hal yang cukup banyak dan dari sekarang harus cicil. Dari sekarang harus mulai diulang-ulang kembali. Kalau tidak sempat diulang-ulang pada kesempatan yang lalu, maka masih ada kesempatan insya Allah sebelum uh, eh, kosakata semakin banyak, sebelum apa namanya uh, mufrodat semakin bertumpuk, maka dari sekarang kita berusaha untuk sedikit demi sedikit mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Baik, sebelum kita masuk pelajaran kita, kita akan sedikit mengulang eh, pelajaran halaman sebelumnya, yaitu halaman 17. Al-huruful qamariyatu wal huruful syamsiyah. Di sini antum bisa lihat ada dua daftar huruf-huruf masing-masing daripada Komariah dan Asyamsiyah. Dan diberikan juga contoh-contoh kata yang masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah dan juga contoh-contoh yang termasuk dalam kategori al-huruf Asyamsiyah. Diingatkan kembali bahwasanya untuk al-huruf al al qamariyah uh, di antara hal yang menonjol daripada eh, huruf-huruf uh, yang ada di Al-Qamariyah ini adalah uh, ketika dibaca atau dimasukkan dalam satu kata, maka alif lamnya dibaca jelas. Al-abu. Contoh yang pertama misalnya, huruf yang pertama daripada al-huruf Al-Qamariyah, alif. Ketika dimasukkan dalam satu kata, al-abu. Kemudian ba' Al-babu. Al-babu. Kemudian jim al-jannatu. Kemudian ha al-himaru. Al-himaru. Kemudian kha al-khubzu. Al-khubzu. Lalu ain. Al-ainu. Kemudian yang ketujuh. Ghain. Al-ghada'u. Selanjutnya fa al-famu. Kemudian kaf al-qamaru. Yang ke-10 kaf al-kalbu. Kemudian ke-11 mim al-ma'u. Kemudian waw al-waladu. Kemudian ha al-hawa'u dan terakhir ya al-yadu. Kemudian qaf al-qamaru. Yang ke-10 kaf al-kalbu. Kemudian ke-11 mim al-ma'u. Kemudian waw al-waladu. Kemudian ha al-hawa'u dan terakhir ya al-yadu. Antum bisa perhatikan di sini seluruh apa namanya contoh-contoh yang ada dalam al-huruful qamariyah al lamnya jelas terdengar. Adapun kalau kita lihat al-huruf asy maka antum akan temukan e, lam pada alif lam masuk ke huruf setelahnya. Contohnya di sini adalah huruf ta. Ketika ta dimasukkan dalam kata lalu diberikan alif lam, maka antum bisa lihat at-tajiru. At-tajiru lam yang ada di alif lam lamnya masuk ke huruf setelahnya itu tak at-tajiru sehingga tidak dibaca al-tajiru tidak tapi dibaca at-tajiru ini salah satu uh, perbedaan yang cukup menonjol dari kedua huruf-huruf ini huruf-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah kemudian contoh kedua sa as asaubu as tidak kita baca al-saubu yang benar adalah as-saubu dan ini sangat bermanfaat pengetahuan tentang al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah sangat penting agar ketika nanti e, kita membaca satu kata tidak masuk ke dalam kesalahan. Kemudian dal adiku. Lalu za az-zahabu. Lalu ra ar-rajulu. Kemudian yang keenam zai az-zahratu. Kemudian sin. As-samaku. Kemudian shin. ashamsu syamsu as syamsu Kemudian sa, sad. As-sadru. As-sadru. Kemudian dot ad daifu ad daifu Kemudian ta at-talibu. Kemudian dha al zahru Kemudian lam al-lahmu. Nah, Anda perhatikan di sini. Al-lahmu. Ini masuk ke dalam kategori al-huruf al syamsiyah bukan al-huruf al-qamariyah. Lalu kenapa alamnya terlihat terdengar? Nah. Al-famu. Al-qamaru. Nah. Al-qalbu. Al-ma'u. Al-waladu. الهواء نعم اليد طيب طيب أنت يا أخي الكريم ألف لام أو الحروف الشمسية تفضل التاجر نعم الثوب الديك الذهب الرجل الرجل الرجل نعم الزهرة نعم السمك الشمس الصدر ad-daifu at-talibu nah az-zahru al-lahmu an-najmu najmu barakallahu fikum ahsantum Sekali lagi ikhwan, apa beda antara iflam eh, atau huruf al-qamari dan al-huruf al syamsiyah dari segi bacaan? Hmm, bagaimana? Kalau al-huruf al-qamariyah, maka e, di antara ciri-ciri yang menonjol adalah alif lamnya jelas. Al. Al-abu. Al-babu. Al-jannatu dan seterusnya. Adapun al-huruf asyamsiyah maka antum akan temukan al uh, lam dalam alif lam yang pertama itu masuk ke huruf setelahnya. Maka lamnya hilang. At-tajiru tidak dibaca al-tajiru, at-tajiru, as-saubu dan seterusnya. Sehingga walaupun antum tidak hafal huruf-huruf ini, huruf mana huruf-huruf komariah dan juga mana huruf-huruf asyamsiyah, tapi kalau antum ketika mendengar al-babu, antum bisa tebak ini al-huruf al, -huruf al Al-Qamariyah. Kalau bilang as-sadru, maka ini masuk ke as syamsiyah Lalu al-waladu, hmm, masuk ke mana itu? Al-waladu. al qamariyah dan seterusnya. Dan seterusnya. Alhamdulillah ini insyaallah mudah-mudahan satu hal yang uh, di dipahami dan insyaallah dapat di uh, <clears throat> pergunakan ketika nanti kita masuk ke tamrin. Baik, kita masuk ke tamrinun halaman 18. Safhah 18. Halaman 18 kita masuk tamrinun. Tamrinun. Iqra'il kalimat Iqra'il kalimatil atiyah waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil huruf qawa'ida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyah. Iqra' al-kalimat al-atiyah واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية اقرأ جاء بشلة الكلمات kata-kata al-atiyah berikut waktubha dan tulislah tulislah e, kata-kata e, tersebut muraiyan dengan memperhatikan qawaid kaidah-kaidah nutq nutqil huruf pengucapan huruf-huruf al-qamariyah dan asyamsiyah. Jadi bacalah kata-kata berikut yang antum diminta di sini adalah bacalah kata-kata berikut kemudian tulis kata-kata tersebut dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan huruf al qamariyah dan juga asyamsiyah. Baik, ikhwan di studio ada yang mau coba? Tafadhal. Tafadhal ya, akhi. Al-baitu. Naam, ahsan. Al-baitu masuk ke mana akhirnya? Al-baitu ke al-huruf. ها؟ البيت القمري الحروف القمرية أحسنت ما معنى البيت يا أخي؟ البيت rumah rumah أحسنت استمر teruskan الديك نعم المدرس sekali lagi ya أخي المدرس المدرس ما معنى المدرس؟ guru guru masuk kemana dia? Al-Qamariyah apa Asy-Syamsiyah? Al-Muqammariyah Al-Qamariyah أحسنت استمر teruskan الباب نعم الطالب السكر ما معنى السكر؟ Sukaru gula. Ahsant. Ad-daftaru. Nah. Al-ahu. Al-akhu. Al-ahu. Pendek uh, hamzahnya, alifnya. Al-akhu. Al-ahu. Nah, mana al-akhu? Uh, Al-akh. Manis ya. Hah? Hah? Uh, manis. La al-akh. Belum kosakata ini baru, belum kita pelajari. Al-akh artinya Oh, saudara. iya. Misal al-akh Irfan atau ala ahfawas saudara maksudnya. Baik, fadal. Ar-rasul. Jaid. Al-wajhu. Al-wajhu. As-sadiqu. As-sadiqu. Mana as-sadiq? Benar ya. As al, bukan. Jujur. As-sadiq itu teman atau ya. kawan. Teman atau kawan. Baik, cukup yakfi. Barakallahu fikum. Anta yakfi. <clears throat> Teruskan, istamir. Al-Qur'anu الصلاة نعم الصلاة masuk من أخي القمرية ولا الشمسية القمرية نعم يا أخي الصلاة الصلاة الشمسية الشمسية أحسنت الكعبة الكعبة نعم الرأس الرأس ما معنى الرأس الرأس هذا الرأس الرأس كبالة نعم <clears throat> الإسباع الإسباع الإسباع ما معنى الإسباع الإسباع الإسباع جاري جاري جمعنا أصابع نعم استمر الصابون الصابون ما معنى الصابون صابون صابون هذه اللغة إندونيسية لباسة إندونيسية يعني. تفضل الظفر الظفر ما معنى الظفر كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو نعم كوكو دي تعني تاني كوكو الظفر كوكو استمر الفجر الفجر ما ماسك معنا يا اخي الفجرين القمرية الف لام القمرية طيب تفضل الظهر ها اسكال يا اخي مرة اخرى الظهر الظهر ظ ظ الظهر نعم الأشهر Sekali lagi ayatnya diperjelas ain. Al-asru. Nah, al-asru. Nah. Al-maghribu. Nah. Al-isya'u. Al-isya'u. Ahsantum barakallahu fikum. Baik. Baik, mungkin dipersilakan bagi para pendengar yang ingin mengikuti bersama kami, tafadhol. Silakan bagi para pendengar di rumah yang ingin berinteraksi langsung untuk bisa membaca di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? dari Umur Rafi di Bumi Anggrek. Umur Rafi ada bukunya? Nah, ada. Baik, Alhamdulillah. Umur silakan dibaca halaman 18. Lalu setelah dibaca, uh, sebutkan apakah ini masuk uh, al-huruf al-qamariyah atau al-huruf al-syamsiyah. Dipahami ya. Iya. Baik, fadal. Al-baitu. Nah. Qamariyah, al-qamariyah. Oh, nah, jayid. Ad-diku. Nah. Asyamsiyah. Asyamsiyah, Al-mudarrisu. Al-Qamariyah. Al-qamariyah. Mumtaz. Al- Al-Babu. Naam. Al-Qamariyah. Al-qamariyah. At-Talibu. Naam. As-Samsiyah. As-syamsiyah. Tayyib. As-Sukkaru. As-sukkaru. As-Samsiyah. Asy-syamsiyah. Tayyib. Ad-Daftaru. Naam. As-Samsiyah. Naam. Al-Akhu. Naam. Al-Qamariyah. Al Al-Qamariyah. al-qamariyah. Ar-Rusu- Ar- Ar-Rasulu. Naam. As-Samsiyah. الشمسية نعم ar Al-wajhu. Naam. Al-qamariyah. Naam. As-sadiqu. Naam. As-samtiyah. Naam. Al-Qur'anu. Al-qamariyah. Naam, masyaallah. Tayyib cukup yakfi barakallahu fikum. Terima kasih Umu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di belakang Umar Rafi tadi di Bumi Anggrek, Antum bisa menghubungi kembali. Silahkan. 8236543. Kita akan kembali. Assalamualaikum. Tadi terputus, silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 dan sambil kita menunggu ada beberapa pertanyaan pesan singkat eh, berkaitan eh, tentang mufradat. Nah. Apakah makna az-zahabu, kemudian al-famu dan al-ghada'u? Az-zahabu artinya emas. Al-ghada'u artinya makan siang. Anak ulang az-zahabu maknanya emas. Adapun al-ghada'u maknanya makan siang. Lalu terakhir al-famu al mulut. Al-famu artinya mulut. Nah. Silakan bagi ya bagi pendengar yang lain di Ya, 8236543 bagi antum yang ingin berinteraksi langsung membaca tamrin yang pada halaman 18 ya. Dari pembelajaran yang ketiga, dari sosialis pembacaan dari Alif Lam Syamsiah dan Al Komariah dan bisa menghubungi di 8236543. Taib Ustaz. Taib. Ada satu pertanyaan kembali. Taib. Apakah makna al-muhandis ini Ustaz? Al-muhandis, al-muhandis artinya insinyur. Tapi kalau antum lihat nanti di sini gambar-gambar al-muhandis itu rata-rata adalah insinyur yang apa namanya? bergelut dalam dunia arsitektur. Jadi arsitek ini. Al-muhandis artinya insinyur arsitek. Taib. Ya, kami sampaikan kepada para pendengar semua, Anda bisa menghubungi di 8233661, kami ulangi kembali, 8233661 karena connect di telepon sebelumnya sedikit bermasalah ya trouble. Anda bisa menghubungi di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak di mana? Wahid di sekarang. Pak Wahid ya? Iya. Iya, silakan. Tapi Pak Wahid ada bukunya, Pak? Sama ada. Baik, silakan dibaca Pak dari Al-Qur'an dan seterusnya. Tafadhol. Al-Qur'an. Nah. Eh, uh, alif Al-Qamariyah atau Syamsiyah Pak? Al-Qamariyah. Baik, teruskan. As-Salatu. Nah. As-Syamsiyah. As-Syamsiyah. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Al-Qamariyah. Nah. Ar-Ra'su. Al-Syamsiyah. Al-Syamsiyah, barakallah. Istamir. Teruskan. Al, sekali lagi Pak. Al-Isba'u. Naam. Al al القمرية القمرية طيب الصابون الصابون طيب nah. الشمسية الشمسية طيب teruskan Al Syamsiyah Asy-Syamsiyah Al-Fajru Al-Fajru Al-Qamariyah Al Al Al Al-Qamariyah Tayyib Al-Qamariyah Al zuhru Naam Al syamsiyah Al syamsiyah Naam Al-Asru Al-Qamariyah Naam Al-Maghribu القمرية القمرية طيب العرشاء القمرية القمرية بارك الله فيكم cukup Jazakallah khair kepada Pak Wahid ya di Cikarang dan sedikit tidak jelas tapi alhamdulillah dapat kita simak. Sebelumnya ada pertanyaan apa makna al-isba' al-isba'u artinya al-isba'u artinya jari. Al-isba'u maknanya jari. Antum lihat di bawah ini ada gambar jari-jari. Iya. Kita angkat kembali ya. Taib, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Dengan Hanif di kebun Jeruk. Iya. Eh di Serengseng. Taib. Hanif, ada bukunya Hanif? Ada. Taib. Hanif Di dibaca. Tafadhal dari Al-Baitu. Al-Baitu. Nah. Koma. Mana Al-Baitu, Hanif? Rumah. Rumah. Ahsant. Teruskan. Adiku. Naam. Al-madrasatu. Sebentar, adiku masuk ke asyamsiyah atau al-qamariyah? Uh, Samsiah. Nah, barakallah. Teruskan. Al-madrasu. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Naam. Al-babu. Al-babu. Naam, teruskan. Istamir. At-talibun. at talibu At-talibu. Ma mana at-talibu? Mahasiswa. Uh, siswa atau murid. Naam. Eh. Ya, silakan teruskan. Tafadhal. As-Sakur. Hmm, Hanif, kurang merojah seperti Hanif nih. Ini sering diulang-ulang kata ini. Ayo, coba sekali lagi Hanif. Di kira-kira apa tulis baca bagaimana bacaannya? As-Sakur. As-Sukaru. As-Sukaru. Ah, mana As-Sukaru Hanif? Gula. Gula, sant. Teruskan. Ad-Daftar. Ad-Daftar. Nah, teruskan. Al-akhu. Al-akhu. Hmm. Terus, jahit. Al rasul Ar-rasulu. Nah, teruskan. Al-wajhu. Al-wajhu. Sampai selesai, Hanif. Sampai semuanya. Ya. Teruskan. As-sadiku. As-sadiku. Jahit. Hmm. Teruskan. Al-qura. Ah, sekali lagi Hanif. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Nah. Hmm. Istamir, teruskan. As-salatu. Naam. Hmm. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu, naam. Terus Al berusaha. Hah? Teruskan, teruskan. Teruskan Hani. Ar-Ra'su. Ar-Ra'su, mumtaz. Al-Isba. Al Al-Isba'u. Al-isba'u. Mumtaz. Ma mana al-isba'u? Hanif, apa arti al-isba'u? Jari. Jari. Teruskan. As-sabu as sabu Hmm. Apa bagaimana bacanya? As-sabunu. As-sabunu. Naam, jayid. Hmm, teruskan. Az-zufru. Ah, az-zufru. Az-zufru. Nah, semuanya akhir harokat huruf terakhir itu semua dhammah. Oh iya. Hmm, jadi tidak ada az-zufra, az-zufru. Ini masih masih tunggal semua kata-katanya. Silakan teruskan Hanif. Al-fajru. Mumtaz. Az-zuhru. Naam. Az-zuhru atau az-zuhru? Zuhur. Bisa dua-duanya, bisa az-zuhru, bisa az-zuhru. Di sini harakatnya dhammah sepertinya. Baik, az-zuhru. Silakan teruskan. Al-asru. Al-asru, naam. Al-Maghribu. Al-Maghribu. Hmm, teruskan, terakhir. Al-Isya. Ah, sekali lagi Hanif. Al-Isya'u. Di, Al-Isya'u. Di, eh, dibaca hamzahnya. Baik, syukran. Ya. Syukran Hanif. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khair kepada Akh Hanif ya di Seng-Seng. Kita lanjutkan kembali, Ustaz. Kita lanjutkan ke pelajaran baru ad darsur Rabi'. Afwan sebelum melanjutkan set ada beberapa pertanyaan yang senada cukup banyak. Iya. Diulangi kembali secara ringkas dan secara cepat berkaitan tentang makna-makna dari huruf komariah dan huruf Samsi halaman 17 set. Baik, baik. Kita baca sama-sama lalu kita uh, artikan. Al-abu. Makna mana al-abu, ikhwan? Bapak. Bapak atau ayah. Al-babu. Mana al-babu? Pintu. Pintu. Pintu. Kemudian al tuh, mana al-jannah? Surga. Surga. Dicatat. <clears throat> Baik, mudah-mudahan tidak terlalu cepat ini. Sampai di mana tadi? Al-jannatu tuh, surga. Al-himaru, ah, al-himaru kata ini sering kita baca di halaman sebelumnya. Mananya? Keledai. Enam. Keledai. Al-khubzu. Ah, al-khubzu ini mungkin baru. Al-khubzu. Maknanya roti. Al-khubzu maknanya roti. Al-ainu. Hmm, Al-ainu salah satu anggota tubuh kita yang berfungsi untuk melihat. Mata. Mata. Al-ainu mata. Al-ghada'u hmm, makan siang. Al-ghada'u makan siang. Al-famu mulut. Mulut. Al-qamaru bulan. Bulan. Al-kalbu, al-kalbu insyaallah ma'ruf maknanya anjing. anjing. Al-ma'u air. Air. Eh, bagi ikhwan yang uh, sudah mengetahui mana al-kalbu tolong jangan dibuat semacam apa namanya bercanda dengan ikhwan. Mentang-mentang ikhwan yang tidak tahu arti al-kalbu, al-kalbu dia semua ini tidak baik ini. Al-ma'u. Mana al-ma'u? Air. Air. Al-waladu. Anak kecil. Eh, anak, anak kecil. Hasan. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Mana al-hawa'u? Udara. Udara. Al-yadu. Tangan. Tangan. Eh, antum yang baca, akhi. Lalu antum yang baca, antum yang menerjemahkan. Kalau tidak tahu, anak bantu. Iya, Dari Asyamsiyah. At-tajir. <clears throat> Pedagang. Pedagang. as baju. Hmm, pelan-pelan lah, biar eh, para pendengar bisa menulis sebentar. Beri waktu jeda satu detik misalnya. Sekali lagi, at-tajir, mana at-tajiru? Pedagang. Ya. Pedagang. as Baju. Baju atau pakaian. Baik, Istamir. ad Ayam jantan. Ayam jantan. Al zahabu Emas. Emas. Baik. Ar-rajulu. Laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Naam. Az-zahratu. Naam. Bunga. Bunga. As-samaku. Ikan. Ikan. As syamsu Matahari. Matahari. As-sadru. Naam. Dada. Dada. Al daifu Tamu. Tamu. Nah. At-talibu. Murid. Murid atau siswa. Nah. Az-zahru. Punggung. Az-zahru, ah, punggung. Nah. Kalau az-zuhru dengan dhammah? Eh, zuhur. Ya. Dengan dhamma? Zuhur. Ya. Zuhur waktu zuhur. Ya, nah. Zuhur. Kemudian? Allahmu. Allahmu. Daging. Ah, Allahmu daging. Kemudian? An-najmu. An-najmu. Bintang. Bintang. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Baik, mungkin cukup. Ikhwan-ikhwan mungkin dapat uh, bisa mengikutinya. Baik, kita masuk ke ad surabaya. rabi'. ad darsur rabi'. Pelajaran keempat ad surabaya. rabi'. Diingatkan para ikhwan dan akhwat uh, sudah cukup banyak yang kita pelajari. Sampai sekarang sudah 18 halaman sudah bertambah mungkin lebih daripada 80 kosakata maka segera diulang-ulang kembali. Adar surabi, Alhamdulillah antum bisa mendapatkan rekamannya di iya di di situs Radio Roja. Alhamdulillah antum bisa bisa murojaah. Adar surabi pelajaran keempat halaman 19 safhah 19. Sebelumnya mungkin Ustaz telepon ada yang terlewat berkaitan tentang jari ini Ustaz uh, jari. Nanti insya Allah, tapi cukup dua saja anda kasih tahu. Iya. Nanti insya Allah sisanya nanti kita akan antum hafalkan. Ibu jari atau jempol ini namanya al ibhamu. Iya, al ibham, al ibhamu, jempol atau ibu jari. Kemudian telunjuk as-sababah. as Telunjuk As-sababatu. Antum hafalkan itu dua itu. Nanti insya Allah kita akan tambahkan lagi jari tengah, lalu jari manis dan kelingking insya Allah. Jadi apa tadi jempol lagi? Al al ibhamu. Lalu telunjuk? As-sababah. Baik, barakallah. Baik. Ad-darsul rabi' Al-baitu Fil baiti hmm, Antum lihat di sini fil baiti. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Harakat akhir. Harakat akhir daripada bait. Uh, eh, al baitu ta. Bait. Ketika dia tunggal tidak ada uh, kalimat sebelumnya, maka antum melihat al baitu. Hu, harakat huruf ta adalah dhamma Dan semua isim jika tidak uh, diawali oleh satu kalimat artinya dia berdiri sendiri, tunggal, maka semua harakatnya adalah dhammah jika dia diiringi dengan iflam. Jika tidak diiringi dengan iflam maka dia dhamma tanwin. Baitun al baitu. Kemudian al maktabu. Maktabun al maktabu dan seterusnya. Tapi ketika diberikan di sini ada huruf, ada e, kata fi huruf fi. Antum, antum lihat perubahannya? Fil baiti. Fil baiti. Fi artinya di. Di dalam. Al bait. Al bait rumah. Fil baiti. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Al maktabu. Mana al maktabu ya kawan? Meja. Meja. Alal maktabi. Antum lihat. Alal maktabi ada huruf ala sebelum kalimat al-maktab sehingga ba'nya harokat ba'nya berubah menjadi kasrah. Alal maktabi. Alal maktabi. Tidak benar kalau antum baca alal maktabu atau fil baitu ini salah. Tidak sesuai dengan dengan kaidah. Al masjidu fil masjidi. Lihat antum lihat sekali lagi dalnya harokat dal menjadi kasrah. As-sariru ala sariri. As-sariru ala sariri. Antum bisa lihat perubahannya. Nah, huruf-huruf nah, yang kita baca ini barusan fi lalu ala masuk ke dalam kategori dalam istilah eh, nahwu huruful jar. Huruf al-jar, huruf yang memajrurkan isim setelahnya. Nama nama majrur, majrur itu artinya Eh, tanda kasrah jika dia tunggal. Jika dia tunggal, kasrah tandanya. Satu kata itu majrur jika harokat huruf terakhirnya di kasrah. Harokat huruf terakhirnya kasrah. Ini namanya isim majrur dan yang menyebabkan kata benda ini menjadi majrur, menjadi harokat akhirnya kasrah karena adanya didahului oleh huruf-huruf seperti ini fi lalu ala dan juga nanti insya Allah huruf-huruf yang lain yang akan kita pelajari di buku ini. Tapi di sini eh, sebagai awal langkah pertama kita belajar dua huruf dulu fi lalu ala. Antum lihat di bawahnya? <clears throat> Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. وأين ياسر وأين ياسر هو في الحمام هو في الحمام وأين آمنة وأين آمنة هي في المطبخ هي في المطبخ أين الكتاب أين الكتاب هو على المكتب هو على المكتب وأين الساعة وأين الساعة هي على السرير هي على السرير أنا بعد كده sini semua اسم Semua kata benda yang didahului oleh fi atau ala, harakat huruf terakhirnya adalah kasrah. Sekali lagi, fi dan ala ini masuk ke dalam kategori insya Allah yang akan kita pelajari jika kita sampai kepada nahwu dan sorf. Dalam istilah nahwu, fi dan ala masuk ke dalam huruf jar, huruf-huruf yang memajrurkan kata benda setelahnya. Dan arti majrur di sini adalah arti majrur, artinya isim yang uh, harokat belakangnya kasrah. Jika dia tunggal, maka ketika dia majrur, harokatnya adalah kasrah. Fil ghurfati, fil hammami, fil matbahi, dan seterusnya. Baik, uh, Anda baca sekali lagi, untuk mendengarkan baik-baik, Istamik semua eh, istamik jairan, kemudian dipahami, kita akan uh, sedikit demi sedikit diterjemahkan. Al-baitu, mana al-baitu ya ikhwan? Rumah, rumah insyaallah. Ini sudah kita sering kita belajar ya. Fil baiti. Di dalam, rumah. Al maktabu, mana al maktabu? Meja. Meja. al maktabi di atas meja. Ala artinya di atas. al maktabi di atas meja. Al masjidu Al-masjid insya Allah semua orang paham memanah masjid. Atau orang yang tidak paham bahasa Arab, al-masjid ketika didengar al-masjid, tahu dia masjid. Fil masjidi, fi, memanah fi tadi? Di dalam. Di dalam, masjid. As-sarir, as-sariru. mana as-sarir ya kawan? Kasur. Kasur. al sariri, di atas, kasur. kasur. orang ulang sekali lagi, fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Perlu diketahui bahwasanya huruf pada umumnya ketika para ulama nahwu mendefinisikan apa itu huruf al-harf e, mereka mengatakan bahwasanya al-harf itu satu kata yang tidak dapat diberi makna kecuali jika ia e, bergabung dengan kalimat yang lain. Artinya jika ia berdiri sendiri maka tidak dapat di, diterjemahkan. Tapi ketika di, dimasukkan ke dalam e, satu kalimat maka baru jelas ketahuan maknanya adalah e, demikian. Fil baiti misalnya. Fi di dalam. Ala di atas ketika dia masukkan dalam satu e, kalimat. Baik. Istami' jairan. Aina Muhammadun. Hmm. mana aina? Aina Muhammadun. Satu kosakata baru yang kita temukan di sini. Aina. Di mana? Pertanyaan salah satu daripada uh, asmaul istifham, isim-isim yang dipergunakan untuk menjadi kata tanya. Aina kata tanya Muhammadun. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Mana huwa? Dia. Dia. Fil ghurfah. Di dalam, di dalam kamar kamar. Huwa dia dia sini kembali ke siapa ya, kawan? Muhammad. Kembali ke Muhammad. Huwa fil ghurfah. Dia di dalam kamar. alku Al ghurfah maknanya kamar. Huwa fil ghurfah, dia di dalam kamar. Tidak menggunakan Muhammad lagi, tapi di sini menggunakan lomir. Tidak menggunakan isim zahir, tidak menggunakan kalimat Muhammad, tapi diganti dengan kata ganti sini. Huwa. Huwa ini dalam istilah nahwu namanya domir. Kata ganti. Kata ganti orang keberapa ini? Huwa. Orang ketiga. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. <clears throat> Mafhum ya kawan? Faham insyaallah? Insyaallah. Faham tuh? Faham. Baik. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Hmm. Wa mana wa? Dan. Dan. Aina Yasirun terjem ya akhi? Tolong diterjemahkan. Dan. Dan, dan, dan di mana Yasir? Nah. Huwa fil hammam huwa fil hammam nah terjemahkan tolong huwa iya. dia fi di dalam al hammam hmm, mana al hammam kamar mandi. kamar mandi atau WC huwa fil hammam dia di kamar mandi Fahim tu insyaallah Fahim insyaallah Wa aina aminatu wa aina aminatu hmm, ma mana wa aina aminah dan di mana Aminah? Di mana dia? Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Antum lihat tadi? Kalau Muhammad sama Yasir tadi menggunakan huwa. Nah, tapi sini ketika sampai ke Aminah dia menggunakan hiya. hiya. yang sama. <clears throat> mana yang sama, dia. Sama-sama domir untuk orang ke tiga. Akan tapi di sini dibedakan antara domir untuk laki-laki dan domir untuk perempuan. Perempuan. Domir untuk laki-laki, domir muzakkar, domir untuk laki-laki adalah huwa untuk orang ketiga. Adapun untuk perempuan, muannas di sini adalah hiya. Hiya, hiya fil matbakh. Mana yang sama? Dia. Dia di dalam al-matbakh. Dapur. Dapur. Al-matbakh di dalam dapur. Nah, antum lihat di sebelah kanan ada gambarnya dapur situ, walaupun mungkin kurang jelas. Hiya fil matbakh. Dia dia kembali ke siapa di sini? Aminah. Kembali ke Aminah. Dia di dalam uh, dapur. al kitabu? al kitabu? Hmm. Terjem ya, terjem. Di mana di mana kitab? Di mana buku? Ah, di mana buku tersebut? Huwa al maktabi. Huwa al maktabi. Antum lihat di sini, ini kata benda, al-kitab. Kata benda, al sekedarik Bukankah begitu? Bala. Bala. Ah, kata gantinya sama dengan kata ganti manusia, huwa. Di mana buku tersebut? Huwa, nah, dia. Kembali ke siapa dia ini? Al buku, Alkitab. Huwa alal maktab. Buku itu atau dia ada di atas meja. meja. meja. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Dan di mana as-sa'ah? Hmm, as-sa'ah. Jam. Jam. Jam. Dalam Al-Quran kalimat as-sa'ah maknanya lain. Wa as-sa'atu dan di mana jam tersebut? Jawabannya hia ala sariri. hia ala sariri. hia Nah, antum lihat dia domir sama seperti domir yang digunakan untuk Aminah. Di, di kalimat as-sa'ah juga dipakai. As-sa'ah hiya ala sarir. Dia atau dia ini kembali ke jam as-sa'ah di atas kasur. Nah, di sini kita bisa mengambil e, beberapa e, pelajaran di sini. Sekaligus beberapa kosakata baru. Kata ganti untuk orang ketiga dalam bahasa Arab dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. perempuan. Untuk laki-laki huwa. Untuk perempuan hia. hiya. Maknanya sama, dia. Tapi dia di sini antum bisa uh, mengetahui bahwasanya kata kalau disebutkan hia maka dia di sini adalah perempuan. Tidak mungkin hia untuk laki-laki. Begitu sebaliknya huwa, maka kita akan segera mengetahui bahwasanya orang yang ditunjuk huwa adalah laki-laki, dia, dia laki-laki. Lihat betapa uh, simpelnya bahasa Arab. Kalau kita eh, terjemahkan dalam bahasa Indonesia bagaimana? hia Dalam bahasa Arab cuma hanya satu dengan satu kata. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia laki-laki. Harus disertakan laki-lakinya karena eh, laki-laki uh, itu ada di di dalam dikandung dalam kalimat huwa. Begitu juga hiya, cukup dengan satu kata. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia perempuan. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal kata ganti yang di dalamnya itu mengandung apa namanya Inilah laki-laki atau perempuan tidak dikenal dia kalau yang bisa membedakannya dia laki-laki dia perempuan tambahan laki-laki dan tambahan perempuan tapi kalau di sini huwa hia maka sudah jelas huwa untuk laki-laki hia untuk perempuan lalu huwa juga dapat dipergunakan untuk benda hmm, antum di sini lihat Hua kata ganti ini bisa juga dipergunakan untuk benda. Begitu juga hia. Hua dan hia sama-sama dapat dipergunakan untuk untuk apa, akhi? Untuk kata benda, tidak hanya untuk orang. Lihat di sini hua Alkitab. Hua di sini sebagai pengganti daripada kalimat al Alkitab. Hia hia di sini dipergunakan untuk menjadi pengganti kalimat as Hmm, tolong diperhatikan di ikhwan dan akhwat di rumah para pendengar dari Roja. Eh, tolong diperhatikan huwa dan hia ini dapat dipergunakan baik untuk kata ganti manusia orang juga dapat digunakan untuk sebagai kata ganti benda mati. Nah, lihat di sini perbedaannya. Kalau tadi huwa dan hia huwa untuk untuk laki-laki, hia untuk perempuan. Tapi di sini antum lihat huwa Alkitab. As-sa'ah pakai hiya. Apa yang menyebabkan di sini pakai huwa, di situ pakai hiya? Kalau kalau manusia jelas. Kalau laki-laki pakai huwa, kalau perempuan pakai, kalau perempuan pakai hiya. Tapi kalau benda, apa yang apa yang membedakannya sehingga ini pakai huwa, ini pakai hiya? Dipahami pertanyaannya? Paham. Ah, antum lihat sini kalimat alkitab dan kalimat as-sa'ah. Antum perhatikan baik-baik kalimat alkitab dan as-sa'ah. Antum lihat alkitabu tidak ada di situ huruf tak marbutoh di akhirnya. Antum tahu tak marbutoh? Tak. Antum tahu tak? Tak biasa? Tak itu, ini tak marbutoh, tak yang tertutup. Dia kalau dimatikan bunyinya sama seperti ha as-sa'ah, dimatikan sama seperti ha as Tapi kalau tak tak biasa tidak mungkin dimatikan jadi ha as-sa'at. Misalnya kalau tak biasa as-sa'at tidak bisa kita matikan jadi ha. Di sini as-sa'atu ada tak marbutoh. Ah, di sini tak marbutoh ini menjadi penentu. Adanya dan adanya dan tidak adanya tak marbutoh menjadi penentu mana kita akan gunakan huwa atau hia. Kalau tidak ada tak marbutohnya, jika tidak ada kata marbutohnya, maka dia menggunakan huwa. Faham? Jika tidak ada tak marbutohnya kita menggunakan apa tadi, ikhwan? Huwa. Tapi kalau ada tak marbutohnya kita menggunakan hiya. Ah, dapat dipahami? Jika isim atau kata benda itu tidak memiliki tak marbutoh, Alkitab, apalagi Ikhwan? Contoh lain, Alkitabu, apalagi? al albabu, apalagi? Eh, Al-Maktabu, dan seterusnya. asariru. Ah, ini kata-kata ini tidak ada tak marbutoh di dalamnya. Iya tidak? Ada sekitarik? Bukankah begitu? Bala. Tentu maka kita gunakan kata gantinya huwa. Sama seperti kata ganti untuk laki-laki. Nah, paham? Adapun uh, as-sa'ah, uh, saah karena ada tak butuhnya maka dia menggunakan hiya. Iya. Apa contohnya ya selain as-sa'ah yang menggunakan tak butuh? As-sa'atu. Apa lagi? <clears throat> As-saburatu. Entau as-saburatu? As mana as-saburatu? Papan tulis as-saburatu di belakangnya ada tak butuh. Al-Ka'bah. So, kalau di sini kalau di kata-kata yang ada dalam buku ini ada tidak di sini? Al-Ka'bah. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Lihat ada tak marbutuh di situ. Antum pakai huwa apa hiya al-Ka'batu ya, ikhwan? Iya. Pakai hiya. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Jika ada satu isim yang tidak memiliki tak marbutoh, maka kita gunakan apa tadi ikhwan kata gantinya? Domirnya apa? Huwa. Adapun jika kita temukan isim itu memiliki ta Iya. di belakangnya maka dia eh, kita gunakan kata ganti domir hiya. Hmm. Fahim tum? Orang-orang tanya fahim tum, antum paham jawabannya? Kalau paham, fahimna. Fahim tum? Fahimna. Fahimna. Alhamdulillah. Barakallah fikum. Tapi Ustaz kita jeda sejenak bagi para pendengar jangan kemana-mana kita akan segera kembali setelah yang jeda berikut ini tetap di kajian bimbingan bahasa Arab bahasa Arab di mana AM. القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرأوا ما تيسر من القرآن القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كلام الله رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة لتجدن أشد الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها يدرسوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجل أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رجل رجل راديو دعوة على سنة والجماعة Kembali di 756 AM pada malam ini kajian kita bimbingan bahasa Arab dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kitab Berusul Logo Arabiyah di Gharin Natiqin Biha juz yang pertama dan pembahasan kita adalah materi yang ketiga atau darsul Darsul salis dan bagi para pendengar bagi antum yang ingin ikut berinteraksi antum bisa menghubungi di 8233661 dan bagi antum yang ingin bertanya Antum bisa layangkan melalui pesan singkat di 0888763110. Kembali kita lanjutkan, Ustaz. Baik. Eh, baru saja kita masuk ke Ad-Darsul Rabi' pelajaran keempat dan di sini alhamdulillah banyak eh, satu maklumat baru yang kita dapat temukan. Di antaranya seperti yang Anda katakan tadi, eh, ada kita temukan di sini huruf huruf jar. Huruful jar. <clears throat> Huruf-huruf yang memajrurkan isim setelahnya, kata benda setelahnya. Tidak tidak antum tidak perlu khawatir untuk me, me, merepotkan diri mema, me, menghafal istilah ini, huruf jar tidak tidak mengapa. Eh, tidak tidak tahu istilah ini pun tidak masalah. Nanti insya Allah pada eh, saatnya kita akan pelajari. Uh, intinya adalah kalau ada huruf-huruf seperti fi dan ala maka kata benda setelahnya kita temukan e, harokatnya berubah. Yang tadinya ketika dia berdiri sendiri dhammah, lalu ketika masuk fi dan at atau ala e, dalam kalimat dalam kata tersebut, maka dia berubah menjadi kasrah. Fil baiti, alal maktabi, fil masjidi, alas sari dan seterusnya. Taib, uh, eh, anda minta eh, ikhwan dan akhwat, baik yang di studio maupun juga uh, para pendengar, mari sama-sama kita baca pelajaran ini. Istami' thumma karib. <clears throat> Dengarkan kemudian diikuti. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. Al-maktabu. Al-maktabu. al-maktabi. al-maktabi. Al-masjidu. Al-masjidu. في المسجد في المسجد السرير السرير على السرير على السرير طيب. أين محمد أين محمد أين محمد أين محمد هو في الغرفة هو في الغرفة هو في الغرفة هو في الغرفة ما معنى أين محمد Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Jawabannya huwa fil ghurfati, dia, di dalam, dalam kamar. kamar. Dia di dalam kamar. Huwa ini kamar ke siapa, ikhwan? Muhammad. Muhammad. Barakallahu fiik. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami huwa fil hammam. Terjemah, ya, terjemahkan. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? <clears throat> Hmm, jawabannya? Dia di huwa dalam hammam. kamar kamar mandi. Ah, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu? Hai akhwan, istami' sama kan. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbahi. Ma mana al matbah? Dapur. Dapur. Di sini kita amyah menggunakan kata ganti hiya. Karena kenapa kita menggunakan hiya bukan huwa? Karena Aminah perempuan. Perempuan. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Namana huwa 'ala al-maktabi? dia, dia di atas meja. Nah, dia ini kembali ke siapa ya, Ikhwan? Alkitab. al Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Mana mana hiya 'ala as-sariri? Dia berada di, dia di atas kasur. Hmm. Hiya ini kembali ke siapa? As-sa'ah. Mana as-sa'ah? Jam. Jam. Kenapa Alkitab kita menggunakan huwa lalu as-sa'ah menggunakan hiya? Apa sebabnya? Mas sebab ya ikhwan? Alkitab tidak ada tamar. Alkitab isim ini tidak ada tak mer Maka dia menggunakan huwa sama seperti laki-laki. Kalau as-sa'ah ada iya. butuh. atau anu, maka kita menggunakan iya iya baik barakallah kita uh, persilakan para pendengar untuk ikut bersama ya, silakan bagi anda para pendengar di 8233661 kami ulangi kembali 8233661 bagi anda yang ingin berinteraksi dan membaca dari Rabi ya, pelajaran yang keempat halaman yang ke-19 Silakan kami sampaikan kembali tidak di 8236543 tapi di 8233661 kita angkat Ustaz. Assalamualaikum. Iya dengan siapa Umi di mana? Dengan Umu Tegar di Cibarisa. Umu siapa? Umu siapa? Tegar. Oh, iya, Umu Tegar. Umu Tegar. Iya. Uh, Umu Tegar ada bukunya? Ada. Baik. Uh, eh, silahkan Umu dibaca dari kalimat al-baitu. Al-baitu. Nah. Fil baiti. Nah, kenapa berubah taknya di situ jadi menjadi kasrah Umu? Karena ada huruf fi. Ada, ada huruf fi. Baik, ya. baik barakallahu. Teruskan. Al-masjidu. Nah fil masjidi. Naam. Al maktabu. al maktabi. Naam. Al sariru Ala syariri. Ala syariri. Baik, uh, ma mana ala? Di atas. Ma mana fi? Ya. Ma mana fi? Fi. Fi di dalam. Baik, barakallah. Teruskan. <clears throat> Aina Muhammadun wa fil ghurfati. Naam. Wa aina Yasirun wa fil hammami. Baik, barakallah. Eh, Umu sepertinya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Mhm. Baru sedikit. Uh, uh, belajar sekarang ini atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah tapi baru sebentar. Baik, baik. Barakallah. Teruskan, teruskan. Wa aina aminah. Dihidupkan taknya? Wa aina aminatu. Nah. Ia fil matbah. Fil matbahi dihidupkan. Ia fil matbahi. Nah, mana alamat bah? Dapur. Baik, teruskan. Istamir. Aina al kitabu. Wa ala al-maktabi. Naam. Wa aina sya'atu. طيب ala sariri. Tayyib, جزاك fikum. Jazakallah khair, syukran. Jazakallah khair, kepada Umat Tegar Ya silakan bagi para pendengar yang lain di 8233661 kami persilahkan dan Anda bisa bertanya juga di lain SMS ya. Kita angkat Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? dengan Osimar. Di mana? Di Glojahe. Baik. Baik. Uh, Ibu ada bukunya? Ada. Silakan dibaca. Al baitu fil baiti. Nah, kenapa berubah huruf katanya Umu? Uh, karena ada huruf fi. Huruf fi. Baik, istamir. Teruskan. Al maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. Ka, kaf. Alal maktabi alal maktabi eh, maktabi uh, ah iya makka ka dalam bahasa Zaka maktabi alal maktabi nah teruskan al masjid al masjid nah asari asariru. nah al sarir nah teruskan aina muhammadin huwa fil ghurfati diterjemahkan umum uh, di mana Muhammad dia ya, di dalam kamar. Baik, ista'mir, teruskan. Wa aina yasiru. Yasirun. Wa aina yasirun. Nah. Wa fil hamami. Hmm, Diterjemahkan Ummu. Eh, di mana eh, dan di mana Yasir? Naam. Dia ya, di dalam kamar mandi. Iya, baik, ista'mir, teruskan. Wa aina aminatu. Ya, ya fil matbahi. Ya fil matbahi. Tidak mungkin hiya alal matbahi. Baik, teruskan. Ma mana al matbakh umu? Kenapa? Ma ana matbakh? Uh, eh, dapur. Dapur. Hmm, teruskan, Aina kita bu. Ya al maktabi. Naam. Wa aina satu. Naam. Yang alas sariri. Baik, sebentar Umu, Ana mau tanya. Ya. Uh, di sini uh, Muhammad kata gantinya? Hua. Hua. Jika perempuan, Aminah, Fatimah, Aisyah, apakah kata gantinya? Iya. Iya. Mama Nahia? Ya? Uh, ah, iya dia dia perempuan. Dia perempuan. Barakallahu fikum. Cukup. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan satu kesempatan kembali silakan bagi antum para pendengar di 823 3661. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Ahi Bima di Narogong. Ya. Ah siapa? Ah Bima. Bima di iya, Narogong. Ya, Bima iya. Satria ya. Oh, di Bima Satria. Di jembatan berapa antum, masih? Ya. Di jembatan mana? Di jembatan Tiga Narogong. Jembatan Tiga Narogong. Baik. Ya. Antum mana bukunya? Ada. Uh, baca, tafadhal. Iqra. Al baitu. Nah. Fil baiti. Nah. Al masjidu. <clears throat> fil masjidi. Nah. Al maktabu. Nah. Al maktabi. Nah. As-sariru. Nah ala sariri. Ma mana as-sarir? As-satriyah? Uh, kasur. Kasur. Tafadhal, istamir, teruskan. Aina Muhammadun? Naam. Huwa fil Gurfati, Jayyid. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Naam. Mana al-hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Istamir, teruskan. Wa aina Aminatu? Naam. Hiya fil matbahi. Naam. Ainal kitabu? huwa alal maktabi. Naam. Wa aina sa'atu? Naam. Hiya ala sariri. Naam, baik. Antum pernah belajar sebelumnya, akhi? Oh, belum sempat baru belajar di sini. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Cukup, ya. jazakallahu khair. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali di 8233661. Silakan. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Uh, eh, dengan Abu Naila. Di mana Bu Naila? Iya di mana? Uh, di Cikarang. Cikarang ya. Silakan. Uh, Abu Naila ada bukunya? Alhamdulillah ada. Ya, silakan dibaca. Al Baitu. Al Baitu fil Baiti. Nah. Al Masjidu fil Masjidi. Nah. Al Maktabu alal Maktabi. Nah. Al Syariru alal Sariri. Alas Sariri. Alal ala sariri. Alas ala sariri. Baik, teruskan. <clears throat> Aina Muhammadu wa fil. Sekali lagi, akhi. Aina? Aina Muhammadun? Aina Muhammadu Muhammadun. Wa... Dihidupkan tanwinnya. Aina Muhammadun? Nah. Wa fil wa fil urfati. Ghurfati. Wa fil ghurfati. Nah. Wa aina Yasirun? نعم هو في الحمام نعم وأين آمنة هي في المطبخ sekali lagi ya akhi هي هي في المطبخ نعم في المطبخ في المطبخ نعم خي خاء مطبخي هي في المطبخ ممتاز طيب أين الكتاب هو على المكتب نعم Wa aina sa'ah. Ah, dihidupkan taknya. Wa aina sa'atu. Nah. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Baik, barakallahu fikum. Cukup, jazakallah khair. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taip, set, kita lanjutkan kembali. Taip, kita lanjutkan ke tamarinu. Tamarinu, latihan-latihan. Tamarinu jamak daripada tamrinun. Tamrinun latihan. Tamarinu latihan-latihan. Karena di sini ada beberapa latihan yang Anda bisa lihat di sini. Ada sekitar e, tiga atau empat latihan di sini. Baik, kita mulai dari latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, ma mana ajib? Jawablah. Jawablah. Anil as'ilatil atiyah. An dari Al-as'ilah jamak daripada soal, Soal, soal, soal, soal lebih daripada dua jamaknya. As'ilah. Mana as'ilah? Soal, bahasa Indonesia soal. Soal. Pertanyaan-pertanyaan. Hmm. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan al-atiyah. Mana al-atiyah? Berikut atau di bawah ini. Al-atiyah berikut atau di bawah ini. Baik. Bebas di sini. Jawabannya antum tidak harus uh, mengikuti buku. Karena di sini tidak ada perintah untuk menggunakan jawaban tertentu. Uh, eh, silahkan antum jawab dengan jawaban apa saja. Ana bertanya antum, ana asal antum, tujibun. Ana bertanya antum jawab. Ah, ah, satu-satu. Uh, ana coba satu, ikhwan studio. Tafadhal akhir kiri. Anta, anta awalan, antum yang pertama. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Mumtaz. Aina Muhammadun? Eh, huwa المدرسة هو في المدرسة ممتاز ما معنى المدرسة؟ الصلاة أين الساعة؟ هي هي على السرير هي على السرير طيب أنت أربعة يا أخي طيب. أين ياسر؟ هو في المدرسة هو في المدرسة نعم خمسة أين آمنة أنت يا أخي أين آمنة Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi atau bisa hiya fil ghurfati dan seterusnya. <coughs> Afwan. Aaminatu fil ghurfah. Hmm, lihat pertanyaannya. Dicermati sedikit. Aaminatu fil ghurfah. Hmm, ada ada alif di sebelum kalimat aminah. Iya. Apa maknanya itu? Ah. Apakah? Apakah? Aaminatu fil ghurfah apa e, terjemahannya? Apakah Aminah di dalam Apakah Aminah di dalam kamar? Kamar. Nah, jawabannya? Nah, man yastati? Siapa yang bisa? Tafadhol. Naam. Naam. Iya, naam hiya fil ghurfah. Atau jawabannya dengan lain? Jawaban lain? La. La. la. Jawab terus pegang lengkapi la. Hiya fil hammam. Hiya fil hammam misalnya atau hiya fil madrasah misalnya dan seterusnya. Bisa naam bisa la serantuk. Ayasirun fil matbakh anta ya akhil karim? Ayasirun fil matbakh? Naam, huwa fil matbakh. Huwa fil ma'am, huwa fil matbakh. Jaid. Thamaniyah, nomor 8. Man fil ghurfah? Man fil ghurfah mana man? Siapa? Ah, fil ghurfah. Di dalam Siapa kamar. yang di dalam apa namanya? Kamar. Nah, jawabannya? Huwa eh. Hmm, bisa, bisa. Tepat. Huwa. Huwa siapa? Huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Atau dengan cukup satu kata Muhammadun cukup. Tapi masya Allah antum tambahkan dengan kalimat yang lebih sempurna. Huwa Muhammad Hasan. Waman fil hammam anta ya Zakari. Waman fil hammam. Antum terjemahkan dulu. Eh, dan siapa di dalam kamar? Kamar mandi. Taib Stamir. Jawabannya? Yasirun. Yasirun. Masya Allah. Atau Fatimatu atau yang lainnya. Taib sepuluh. Asyarah. ماذا على المكتب أنت يا أخي ماذا على المكتب Ah, mana maga? Ah, sudah kita baca dulu mama ah, maga ini. Sudah kan? Sudah. Insyaallah sudah ini alhamdulillah. Ala al-maktabi khubzun. Ala al-maktabi khubzun. Tapi terjemah sebelumnya terjemahan dulu. Mada ala al-maktabi? Nah, apa terjemahan ini? Mada ala al-maktabi? Apa? Apa yang ada di atas? Apa yang ada di atas meja? Tadi jawabannya ala al-maktabi khubzun di atas meja ada apa khubzun mana khubzun masih ingat khubzun tadi di eh, al huruf al qamariyah roti roti antum bisa jawab dengan jawaban yang lain alal maktabi apa misalnya alal maktabi kitabun atau alal maktabi qalamun dan seterusnya banyak alhamdulillah ini tergantung daripada uh, banyak tidaknya kosakata yang telah hafal. Ini penting ini. Iya. Jawaban-jawaban ini sekali lagi modalnya adalah apa? Uh, modalnya apa? Kosakata kosakata, bukan dengkul. Hati -hati. <laughs> Tidak dengan seperti dengan dengkul tapi juga dengan kosakata yang sudah kita pelajari. Sehingga anak sekali lagi orang-orang terus pentingnya murojaah karena sampai Pak jika sampai pada tahapan seperti ini misalnya antum tidak punya modal cuma dengkul saja misalnya. <laughs> Bisa jawab? Tentu tidak. Mada ala sariri? Ah, nomor 11. Mada ala sariri? Hmm. Terjemahkan dulu. Mada ala sariri? Apa yang ada di atas? Apa yang ada di, atas? Kasur. Kasur. Nah, jawabannya antik, antaki. Anda, anda minta jawaban dari semuanya. Antum dulu. Alas sariri, jawabannya. Alas sariri, terjemahkan, teruskan. Alas sariri aminatul. Amin, ah, aminatu. Alas sariri, aminatu. Mumtaz. Baik, barakallahu Ah, alas sariri antum apa jawabannya? Alas sariri uh, kolamun. Alas sariri kolamun banyak. Eh. Anta yakin? Alas sariri. Alas sariri waladun. Waladun, masyaallah. Alas sariri wisadatul. Ma, masya Allah. Ah, Nama ya akhi, alas sariri. Wisadatul. Baik, barakallah fikum. Baik, Ustaz kita. Baik, dipersilakan bagi para Buka bagi bagi para pendengar yang ingin menjawab, Anda bisa menghubungi di 8233661. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bu Endang. Di mana, Bu? Cilangsi. Cilangsi. Ya. Iya. Bu Endang ada bukunya, Bu? Alhamdulillah ada. Baik, uh, saya tanya Bu ya, Ibu Ibu tanya Ibu jawab Bu ya. Iya. Halaman 20, Syirun. Uh, soal pertama, Ibu jawab dengan jawaban bebas. Asal maknanya benar. Iya, Ustaz. Ainal kitabu? Huwa ala maktabi. Huwa ala maktabi, mumtaz. Aina Muhammadun? Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi, mumtaz. Aina sa'atu? Hiya ala sariri. Hiya? Hiya ala sariri. Mumtaz. Hiya asa. Antum lihat uh, Bu Endang telah bisa membedakan mak jawaban pakai huwa dengan hiya. hiya. Mumtaz. Bagus sekali. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Aina Aminatu? <clears throat> hiya fil fil baiti. Hiya fil baiti. Ahsant. Aaminatu fil ghurfah? Naam, hiya fil ghurfati. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup, yakfi? Ya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi para pendengar yang lain di belakang Ibu Endang di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Gifari Ustaz. Di mana? Gifari. Umi Gifari Ustaz mau coba Ustaz. Ya? Mau coba. Oh iya, ya Rokong Umi Gifari ya? Ya, iya, oh, iya betul. Oh, ya, taip, Umi Gifari. Ada bukunya Mu? Ada, ada, ada. Alhamdulillah. Ya. Saya tanya kamu, siap-siap. Jangan baca susah-susah, Ustaz. Ya, Jangan. enggak ini, soalnya ada di buku ini, Alhamdulillah. Oh iya, insya Allah. Baik. Ayasirun fil matbahi Ayasirun fil matbahi Nomor tujuh Ayasirun fil matbahi Oh ya nah, Jawabannya uh, Naam Naam hi, uh, ya. Naam hiya fil mat Mana nomor tujuh ya Iya tujuh Ayasirun fil matbahi. Jawabannya sudah sudah betul tadi. Ya, naam hiya fil matbahi. Naam. Naam hiya fil matbahi. Naam hiya fil matbahi. Sebentar umu. Ayasir di sini. Kenapa pakai hiya? Eh ya Ma. Ah, huwa huwa. Huwa naam, naam huwa fil mat matbahi. Naam, jayid. Teruskan umu man fil ghurfah? Man fil ghurfati? Terjemahkan dulu umu. Mana man fil ghurfati? Siapa yang ada di dalam kamar? Baik, jawabannya. Huwa Muhammad huwa Muhammad. Muhammad. Mumtaz. Teruskan. Waman fil hammami hiya uh, hi uh, ya. Hiya Aminah. Hiya Aminah, mumtaz. Bisa bisa laki-laki bisa perempuan. Baik, barakallahu fikum. Ya. Madza 'ala al-maktabi? Madza 'ala al-maktabi? Terjemahkan dulu. mu. Diterjemahkan dulu. Apa yang ada di atas uh, meja? Barakallahu fikum. Jawabannya? uh, al maktab uh, eh, al maktabi al kolam. al maktabi al kolam. Muntas. Baik, teruskan. Mada alas sariri? Apa yang ada di atas ranjang? Hmm, jawabannya al jawab. al al sariri. Al sariri. Alas sariri al as-sa'ah. as mumtaz. Barakallahu fikum. Cukup, jazakallah khair. Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih berikan kesempatan bagi antum yang lain di 8233661. Kita angkat perempuan yang ketiga. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Fadli di Sengseng. Ah, Fadli di Sengseng ya. Sengseng. Ya. ada bukunya insya Allah Fadli ya? Insya Allah ada. Baik uh, dari dari awal dari nomor satu. Ainal kitabu? Jawab. Wa al maktabi. Wa al maktabi. Mumtaz. Aina Muhammadun? Wa fil masjidi. Wa fil masjidi, masya Allah, barakallah. Aina sa'atu? Hmm. Aina sa'atu? Terjemahkan dulu Fadli. Aina sa'atu? Di manakah Jam. Saahnya. Di mana jam? Bebas. Tepat jawabannya bebas. Iya. iya hiya al sariri. Hiya al sariri. Mumtaz. Arba empat. Aina sirun? Huwa fil jami'ati. Huwa fil Masya Allah. Jami'ah. Mana al jami'ah? Apa arti jami'ah Fadli? Eh, universitas. Universitas Masya Allah. Enam. Aaminatu fil ghurfah? Naam. Naam, jawabannya teruskan. Aminatu fil gurfa. Amin, naam, aminatu fil gurfa. Tolong aminahnya diganti dengan kata ganti, Fadli. Naam. hiya fil gurfa. Mumtaz, barakallahu fikum. Cukup, jazakallah khair, Fadli. Assalamualaikum. Iya, jazakallah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di belakang Akhfadli di 8233661. Assalamualaikum. <clears throat> Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Eh, Fajri. Fajri. Oh, Fajri. Di mana Fajri? Alhamdulillah. Di mana Fajri? Di mana? Alhamdulillah. Sehat ya, ya, Taib. <laughs> Al-Fajri ah, ada bukunya? Ada. Masya Allah. Taib. Fajri lihat nomor berapa sekarang? Nomor, nomor berapa sekarang? Nomor tujuh ya? Iya. Taib 7. Taib. sirun fil matbahi. Terjemahkan dulu ya. Uh, Nah, Fajril, terjemahkan dulu. Ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir ke dapur? Di dalam dapur. Ah, teruskan. Apakah Yasir dalam dapur? Ah jawabannya? La. La. La. Nah, teruskan. Yasir Yasir zahaba ilal madrasah. <laughs> nah, la Yasir zahaba ilal madrasah. Di, di perikas lagi, Fajri. Nah, la Yasir fil madrasah misalnya begitu. Oke, jawabannya ya, sudah benar. Masya Allah bagus. Yasir fil madrasah. Baik, mumtaz barakallahu fikum. Nah, 8 samanya. Dibaca Fajri soalnya, silakan. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Man fil ghurfah. Man, mana man fil ghurfah terjemahkan? Siapa yang di dalam kamar? Ah, ah teruskan jawabannya. Fatimah fil ghurfati. Fatimah tu fil ghurfati. Mumtaz. Barakallah. Teruskan. Waman fil hammam. Naam. Dan siapa di dalam WC? Naam, kamar mandi teruskan. Mau jawab. Afan Fajri radionya dikecilkan sedikit ya, kalau agak jauh. Baik. Silakan. Laila fil hammam. Hah? Laila fil hammam. Laila fil hammam, Masya Allah. Teruskan. Ma maza ala maktabi. Naam. Diterjemahkan dulu. Kitabun ala maktabi. Jaa. Al-kitabu ala maktabi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Teruskan. Maza ala sariri. Naam. Jawabannya. Sa'al. Sa'ah ala sariri. Ala sariri. As-sa'ah atau as-sa'ah ala sariri. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Saya pengen belajar tak. Ya siapa? Umi. Ah iya. Silakan. Silakan Umu Fadri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Umu. Siap? Ah, nah. Siap insya Allah? Ah. Saya soalnya saya acak Umu. Ini nggak apa-apa. Enggak masalah ya, berani insya ya. Masya Allah. Baik, siap. Aina Aminatu? Aminatu fil hammam. Aminatu fil hammam. Coba Ummu ganti Aminah dengan kata ganti dengan iya, dhamir. Iya fil hammam. Iya fil hammam. Man fil ghurfah? Man fil ghurfati? Aisyah. Mm-hmm. Yasir fil ghurfah. Yasirun fil ghurfah mumtaz. أياسر في المطبخ لا هو في الغرفة هو في الممتاز ماذا على السرير الساعة على السرير الساعة على السرير ما شاء الله أين الساعة هي على السرير هي على السرير ما شاء الله بارك الله فيكم شكرا أمو فجري ما شاء الله يا أستاذ السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته <coughs> Baik, uh, satu lagi. Iya, kita terima satu lagi penelpon yang terakhir di 8233661. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Komar di Cijantung. Iya, ah, Komar ah, di Cijantung. Komar, di, baik. <clears throat> ah, Komar antum ada bukunya? Alhamdulillah ada, Ustaz. Baik, uh, saya tanya Ah Komar ya. Jawabannya jawabannya acak, tidak mengikuti urutan soal di sini. Siap? Ya, nah. Baik, أآمنة في الغرفة أآمنة في الغرفة نعم هي في الغرفة ممتاز أين ياسر وفي المسجد وفي المسجد ومن في الحمام ومن في الحمام آمنة في الحمام آمنة في الحمام ممتاز ماذا على السرير al ala ala sariri, ala sariri. Alkitabu ala sariri, masya Allah. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Muhammadun محمد أين محمد محمد في البيت محمد في cukup Ustaz nanya Ustaz ya silahkan. uh, eh, Maza itu apa bisa untuk orang Maza Oh tidak tidak tidak Maza hanya untuk bertanya tentang benda Benda Ustaz ya Iya yeah. Nah, Jadi kalau antum tanya orang berarti pakai man. Man. Man. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taib itu telepon terakhir kita biasa ya Dan sebelumnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya. Yang telah masuk Taib, pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, apakah yang dimaksud dengan Atau perbedaan antara jalisun dengan jalasa Jalisun dengan jalasa Ini sebenarnya belum masuk sih, tapi nggak hmm. apa-apa Jalisun itu menunjukkan e, pelaku. Sedang duduk jalisun. Jalasa kata kerjanya, jalasa. Duduk. Beda antara jalisun dengan jalasa. Kalau jala, jalisun adalah isim fa'il. Kalau jalasa, ini sedikit menyentuh masalah nahu. Jalasa fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kalau jalasa di situ ada ada domir dan sekaligus juga ada waktu Jalasa di situ artinya dia duduk. Dia ada kala ada domirnya di situ. Walaupun tidak menggunakan huwa. Adapun jalisan juga tidak tidak ada ini, tidak ada domir. Duduk saja. Tidak diketahui siapa yang duduk. Kalau jalasa diketahui orang ketiga yang sedang duduk. Kemudian beda yang lain, jalasa dengan jalisub. Jalasa juga menunjukkan waktu. Jalasa dia telah duduk. Jalasa menunjukkan adanya waktu, waktu yang telah lampau. Dia telah duduk. Tapi kalau jalisun tidak diketahui apakah sekarang atau akan atau sudah duduk atau telah intinya duduk. Nah, itu beberapa perbedaan antara jalisun dengan jalasa. Wallahu a'lam Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, susunan kata pada pelajaran yang ketiga al-waladu jalisun. Nah. Bagaimana kalau dibaca waladun al-jalisu? Boleh apakah waladun tidak? uh, ini sedikit ga, ganjil nanti kalau begitu. enggak yang bentar ada al waladu jalisun. Wallahu Nanti insyaallah ini pertanyaan berkaitan nahwu sorf semua iya. ini sedikit. Tapi nanti insyaallah, iya. insyaallah kita Antum sabar semua. Pertanyaan selanjutnya kapan menggunakan dhammatain, dhammatain dan kapan menggunakan dhammah untuk penulisan nama orang? Seperti tadi Muhammadun, kemudian Aminah, kenapa tidak? Ini juga menyentuh ya. Baik. Kenapa aminatun bukan aminatun? Nah, ini para ulama uh, menyebutkan ada isim namanya isim uh, ghoir munsorif. Nah, ini istilah-istilah juga ini agak menyulitkan ini kalau hmm. jelaskan panjang sekali. Ini. Ditunda apa saja? Nah, mungkin ditunda Allah. Tapi yang pasti ada beberapa isim yang memang kita menggunakan tanwin Muhammadun, ada juga Hasanun dan seterusnya. Tapi ada juga yang yang hanya uh, saja. Aminatu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya dari Sigit di Bekasi Ustaz apakah arti dari Hafizahullah dan LC sebagaimana yang disebutkan uh, kepada Ustaz <laughs> setelahnya? Iya, <laughs> kalau LC itu eh, Hafizahullah sama-sama. Hafizahullah, Hafizahullah, artinya doa ini doa. Hafizahullah. Doa Hafizah sebagai Allah menjaga beliau, menjaga Ustaz yang disebutkan namanya itu. Misalnya Ustaz Hamzah Hafizahullah, Ustaz Hamzah semoga dijaga oleh Allah dan seterusnya. Lalu yang tadi kalimat LC itu ini apa namanya? Uh, gelar saja, gelar sama seperti dokter Andes atau insinyur dan seterusnya. Baik. Dan mungkin yang terakhir Ustaz, Ustaz seringkali mengucapkan Karim. Apakah mana dari Karim? Kalim. Karim, Karim. Karim. Oh, Karim, akhir Karim. Ah, Karim artinya mulia. Kalau anak bilang akhir Karim, ah saudara saya yang mulia. Ini kalimat yang yang lembut yang dipergunakan untuk menjadi sapaan. Ya akhir kirim. Ini satu hal yang bagus sekali. Baik, Ustaz. Mungkin kesimpulan akhir dari kajian kita malam ini, Ustaz. Baik, barakallah. Kita uh, di uh, Dars Rabi ini cukup sekali banyak maklumat yang kita temui. Di sini ada ada beberapa huruf jar. Ada fi yang artinya di dalam, ada ala yang artinya di atas. Kemudian fungsi daripada fi dan ala ini E, memajrurkan huruf atau isim setelahnya. Dan di sini e, tanda jar, tanda isim itu dimajrur, di sini kasroh karena dia tunggal. Kemudian e, di sini ada juga ada kata ganti. Huwa, lalu ada hiya dan seterusnya. Di sini eh, perlu eh, diketahui bagaimana cara menggunakan huwa dan hiya dan apa bedanya. Kalau huwa untuk laki-laki, begitu juga bisa digunakan untuk benda-benda tapi benda-benda yang tidak Eh, terdapat di dalamnya tak morbutoh atau benda-benda yang muzakar orang e, ulama nahu ber, ber, memberikan istilah isim itu ada isim muzakar lalu ada isim muannas isim muzakar contohnya misalnya tadi alkitabu isim muzakar contohnya tadi alkitabu maka kita menggunakan kata ganti huwa sama seperti laki-laki kemudian ada isim muannas namanya asaatu contohnya Asa atau maka di sini kita menggunakan kata ganti hiya sama dengan kata ganti untuk perempuan. Dan jika beberapa mufrodat yang baru, maka uh, sekali lagi di akhir uh, pertemuan kita malam ini, Ana minta antum sebelum tidur nanti 5 atau 10 menit mengulang kembali pelajaran yang baru saja kita pelajari. Ya, kalau sempat juga mengulang kembali pelajaran-pelajaran lalu dari awal yang telah sudah kita pelajari sama-sama. Demikian, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفر وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته